menyebutkan mungkin kalian semua mendengarnya bahwasanya jika iman seorang kuat atau kokoh maka ana menyebutkan di situ dia akan tetap menyembah Allah dan Rasulnya dan ini ana ucapan ana ini ana berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan ana pun tidak menyadarinya jadi yang betul ketika iman kokoh ketika iman seorang kuat dimanapun dia berada kapanpun dimanapun sampai kapanpun maka dia tetap akan menyembah Allah dan akan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya dan kita mengetahui bahwa sunnah di sini adalah jalan yang dituntunkan oleh Rasulnya dan juga ini juga Ana memberikan terima kasih kepada yang lainnya ya kalau ada dari ucapan-ucapan anak atau dari penukilan-penukilan anak baik yang anak sadari maupun yang anak tidak sadari terucapkan mungkin karena lupa mungkin karena lalai mungkin karena kurang konsentrasi dan seterusnya maka anak ucapkan jazakumullah khairat ya juga yang terdahulu Abu Hisham Abu Ashifa dan seterusnya yang berikan kepada anak nasihat dan itulah ya itulah prinsip ahli sunnah ya jika ada seseorang menasihati jangan sekali-kali kita menolaknya jangan sekali-kali kita mengabaikannya Jangan sekali-kali kita meremehkannya. Ya, apalagi permasalahan din, permasalahan agama. Yang ini pertanggungjawabannya bukan di dunia saja. Ya. Tapi pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ya. Dan di sini sudah sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk meluaskan dadanya seluas-luasnya melapangkan dadanya selapang-lapangnya menerima nasihat baik dari yang kecil maupun dari orang yang besar baik dari tetangga maupun dari yang lain kalau memang itu al-haq ya kalau memang itu hak maka wajib bagi kita menerimanya dan wajib bagi kita mensyukurinya karena itu lambang kecintaan kepada kita jadi ya seorang ulama <clears throat> dahulu menyebutkan seorang muslim itu adalah cermin bagi muslim yang lainnya ya ya bagikan coba coba kita contohkan kita bercermin ya cermin akan menampakkan wajah kita akan menampakkan tubuh kita apa adanya ya Misalkan kalau mukanya ada kotoran, dia akan menampakkan, oh di mukamu ada kotoran. Di tubuh, di pakaian ada kotoran, dia akan menampakkan di tubuhmu ada, ada kotoran. Lalu bagaimana kalau kita tidak mau bercermin, tidak mau melihat tentang keadaan diri kita? Ya. Ada kotoran kita tidak mau bercermin satu. Besoknya satu, besoknya satu. Ya. Yang namanya kotoran kalau tidak dibersihkan ya, terus nempel Ya. Kecuali mungkin air hujan yang bersihkannya. Ya, di sini sebutkan juga dalam masalah fikih mungkin bisa hilang najis dengan air hujan ataupun seterusnya dengan mandi. Tetapi kalau dia tidak mandi, dan dia tidak mau membersihkan dirinya, tidak mau bercermin tentang keadaan dirinya, maka baginya lah kesengsaraan, baginya lah malapetaka. Dan oleh sebab itu kata ulama, seorang muslim itu merupakan cermin bagi muslim yang lainnya. Jadi kalau misalkan tidak ada yang memberikan kita nasihat. Ya. Lagi kita yang minta nasihat. Oh bagaimana begini? Ya. Bagaimana aku ini? Apakah aku sudah cocok? Apakah aku sudah mencocoki sunnah? Ya. Apalagi ada teman yang mau meluangkan waktunya memberikan nasihat kepada kita, maka jangan sia-siakan ya. Jangan kita remehkan nasihat dari teman kita semuslim tadi. Bahkan kita syukuri fa'amma bini'mati rabbika fahadith Kita syukuri ya dan kita ceritakan boleh jadi ya sebagai ibrah untuk diri kita terutamanya dan juga bagi yang lainnya Ya. Dan ini wa ikhwah ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Ya, kita saling menasihati terutama untuk kita sendiri dan juga kita saling menasihati kepada saudara-saudara kita terutama yang berkumpul di tempat kita karena yang sifatnya manusia tidak jauh dan tidak lebih melainkan mereka mempunyai sifat yang lalai, sifat yang lupa, sifat alfa, khilaf dan seterusnya. Kalau kita biarkan bertambah terus dan terus akan bertambah. Ya, ini namanya manusia sifatnya tadi ya. Dan juga sudah sepantasnya bagi kita ketika kita dinasihati orang Ya. Jangan kita menjauh dari mereka. Jangan malah kita menjadikan diri kita seakan-akan dihakimi. Jangan menjadikan diri kita seakan-akan mereka ini bersekongkol. Untuk membuka aib kita Jangan pernah berprasangka begitu. Tapi luaskanlah, lapangkanlah dada kita. Terima. Kalau begitu hak, terima. Ya. Kalau memang kita salah, akui. Ya. Dan kalau memang kita tidak salah, jelaskan kepada umat. Jelaskan kepada ikhwah bahwasanya yang benar itu begini, berikan dalilnya, berikan hujah-hujahnya, berikan sebab-sebabnya, berikan alasan-alasannya sampai terpuaskan ikhwah-ikhwah kita. Kalau kita diam, kalau kita menjauh, bukannya malah memberikan jawaban yang terbaik bagi ikhwahnya menenangkan hati-hati ikhwahnya bahkan malah membuka pintu-pintu syaitan untuk masuk ke dalamnya sehingga setan memasukkan saham-sahamnya jangan-jangan begini jangan-jangan begini jangan-jangan begini dijawab oleh setan iya begitu memang malaikat ini memang. Ini dan itu memang. Syaitan yang menjawabnya. Na'udzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar syaitan. Dari tipu daya syaitan. Dan ini sudah dijamkan seharusnya seorang muslim sudah dipikirkan matang-matang. Ya. Kalau aku diam, kalau aku misalnya cemberut, sedang dinasihati, ini teman-temannya yang menasihati malah bingung. Apa yang mau? Apa yang dimaukannya? Dan juga dia pun akan bingung kalau dia diam, menjauh, dan seterusnya. Dan ini perbuatan yang telah ya membuka celah bagi syaitan untuk masukkan perasaan-perasaan yang tidak-tidak. Ya, dan ini dibahas oleh ulama dalam pembahasan ala Puma Ya, pembahasan bahwasanya jangan kita memberikan kesempatan kepada teman-teman kita untuk bersujud kepada kita. Jangan kita membuka celah kepada teman-teman kita untuk mereka berprasangka buruk kepada kita. Ya. Hilangkan celah-celah tadi. Misalkan ini jarang bicara orang ini pada kita berapa hari minggu yang lalu. Ya hilangkan celah-celah ini mungkin dia sibuk pertama, kasih alasan yang lain. Mungkin dia lagi kerja atau dipusingkan dengan perkara-perkara pekerjaan dia. Mungkin dia ada masalah keluarga. Ya, berikan udur kepada dia. Dan juga bagi yang melakukannya ya dia harus melakukan seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan Safiyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, maka para sahabat, dua orang para sahabat berlalu melewatinya dengan berjalan bergegas. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Safiyah Hendaknya kalian berjalan pelan-pelan sembunyi Sofia. Ya. Bahkan para sahabat pun mengakui, ya Rasulullah kami tidak akan bersuara berprasangka buruk kepada kalian. Kami tidak akan berprasangka buruk kepada kamu, wahai Nabi ya Allah. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Inna syaitan yajra majradam ini ada mungkin ya dari salah satu yang minta rupiah mungkin dimatikan ya. Jadi malam ini mungkin taklim di luar dimatikan karena ada dilakukan insya Allah rukyah yang sesuai syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita lanjutkan mana ya? Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah, ya, mencegah agar masuknya prasangka buruk dari kedua sahabat tadi. Padahal sahabat tadi tidak mungkin kan? Masa mungkin kita saja ya? Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perempuan, apa kita berprasangka buruk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perempuan lain, dengan perempuan yang bukan mahramnya? Tidak akan mungkin kan? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam coba mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita melakukan perbuatan jangan sampai, ya, teman-teman kita berprasangka buruk kepada kita. Ya dijauhi, ya Jangan sampai teman-teman kita berprasangka buruk kepada kita. Padahal dua sahabat ini tidak akan mungkin mereka berprasangka buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin nasihat dari anak ya pada ikhwah dan yang lainnya ketika ada yang memberikan nasihat jangan kita berprasangka buruk kepada orang yang beri nasihat ya terima dan ucapkan jazakumullah khair walaupun sakit ya walaupun sedih walaupun kita merasa inilah yang terbaik bagi kita ya tetapi setelah kita menerimanya ya ini akan menjadikan kita tauladan menjadikan kita semua ya orang-orang yang lapang dadanya, luas dadanya. Dan begitu juga dalam permusyawarahan ya. Misalkan kita mengajukan pendapat, saya set pendapatnya gini, gini, gini, gini, gini. Ada yang lain pendapat yang lain gini, gini, gini. Pendapat yang lain ini dikuatkan dengan ini sebabnya, ini alasannya, ini, ini, ini. Akhirnya pendapat kita kalah. Alhamdulillah ya ucapkan alhamdulillah bahkan ulama dahulu mengajarkan alhamdulillah mudah-mudahan ya pendapat kita ini memang tidak cocok bahkan kalaupun dipakai nanti ya ya kalau dipakai nanti kita khawatir pendapat kita ini menyelisih syariat Ya. Yang pertama, yang kedua menyelisihi adat istiadat di sini. Yang ketiga tidak cocok dengan lingkungan di sini memang. Tidak pantas dipakai pendapat kita tadi. Ya, kalau menyelisih syariat, ini jawabannya di mana? Di akhirat kelak. Kalau menyelisih adat istiadat kita harus minta maaf. Berseluruh masyarakat karena kita telah berusaha merubah adat istiadat yang mana syariat tidak melarangnya. Kalau bertentangan dengan lingkungan masyarakat di sini, kita harus minta maaf. Alhamdulillah, karena jadi bahasa Banjarnya karena jadi dipilih pendapat kita. Alhamdulillah. Dan juga kata ulama, kalaupun ya pendapat kita yang dipilih, maka perbanyak istighfar Bukan alhamdulillah. Pendapatku yang paling kuat rupanya. Sebabnya, alasannya ini ini ini. Ya. Tapi banyak istighfar. Siapa tahu nanti akhirnya apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, tujuannya baik, tetapi hasilnya membahayakan. Tepat, tetapi hasilnya memberikan kemudaratan, tetapi hasilnya memberikan kejelekan. baik itu pada diri kita baik itu pada lingkungan kita maupun kepada umat ya inilah salah satu cara agar kita melapangkan dada kita ya meluaskan seluas-luasnya dan kita menerima terbuka lebarnya nasihat bimbingan, wasiat, tausiah, dan seterusnya baik dari ikhwah-ikhwah kita yang kecil serta yang baru-baru ngaji ataupun anak-anak muda ataupun anak-anak bani dan seterusnya maupun nasihat-nasihat dari tetua-tua kita orang tua kita ustadz kita orang-orang yang kita anggap sebagai saudara-saudara tua kita dan seterusnya maka kita ucapkan kepada mereka jazakumullahu khaira jazakumullahu khaira dan kami ucapkan dan ana ucapkan jazakumullahu khaira kepada ikhwah semua yang perhatian kepada ana jazakumullahu khaira dan kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita <clears throat> Dan anak juga ya minta izin ya kalau sewaktu-waktu anak keluar ya kuese karena sebelum maghrib tadi anak perut anak agak sedikit ada gangguan ya dan anak minta izin nanti kalau tiba-tiba datang Qala musannifu rahimahullah ta'ala wala taruddahum ala aqabihim ya di sini sebutkan <coughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa qauluhu wa la taruddahum ala aqabihim dan firman-Nya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sambungan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma amdi li ashabi hijratahum ya Allah berikanlah kekokohan kepada mereka ini para sahabatku untuk meneruskan hijrah-hijrahnya kita sudah mengambil faedah bahwasanya ketika kita berhijrah ketika kita meninggalkan sesuatu kan Allah Subhanahu wa taala maka kita hendaknya meneruskannya ya melanjutkannya jangan kembali jangan mengambilnya lagi tinggalkan dan tinggalkan sudah tinggalkan demi wajah Allah Subhanahu wa taala wala taraddam ala qabihim ay la taj'alhum yantakisuna 'anil iman fayartadduna ala aqabihim maksudnya Ya Allah jangan engkau menjadikan mereka terjatuh Ataupun terbalik dari keimanan mereka Sehingga mereka menjadi kaum yang murtad Ini kaum yang berbalik ke belakang mereka Qabihim ni punggung punggung mereka Maksudnya apa? Kembali setelah Islam kepada apa? kekufuran. Ya. Jadi maksudnya ini kalimat di sini ketika disebutkan irtadda ala qabihim berarti dia apa? Kembali ke belakang maksudnya apa? Dia setelah Islam kembali ke belakang lagi menjadi orang-orang yang kafir atau menjadi orang-orang yang murtad ya dan ini hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan dipalingkan hati-hati kita setelah kita mengenal al-haq ini hidayah ada dua ya sudah kita jelaskan dan juga banyak tidak dan pernah menyebutkan hidayah itu apa yang pertama hidayah apa yang pertama hidayah hmm? Hidayah al-irsyad Hidayatul bayan wal irsyad ya Ini yang pertama Petunjuk Tentang penjelasan Dan juga petunjuk Tentang Pemberitahuan atau pengetahuan Ataupun penjelasan kepada jalan yang lurus Ini jalan mengenal sunnah Ya ini maksudnya jalan kita mulai sunnah alhamdulillah kita mulai sunnah alhamdulillah kita digabungkan ke dalam kelompok yang Allah Subhanahu wa taala muji-muji mereka yang kita mengikutinya dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga bahwasanya di akhir zaman kelak la tazalu ta'ifatun akan senantiasa ada sekelompok manusia ya la tazalu ta'ifatun alal haq ya yang mereka senantiasa berada dalam kebenaran al mansurah ya yang mereka itu ditolong alhamdulillah kita termasuk ke dalamnya dan jangan sampai kita terbalik lagi Jangan sampai kita berpaling menjadi jalan ini. Kemudian hidayah yang kedua apa? Hidayah at-taufiq. Ya. Hidayah taufiq ini hidayah maulal Islam. Alhamdulillah kita lahir dari keluarga yang Islam. Dilahirkan dari bapak dan ibu yang Islam. Yang mereka mengajarkan kita sholat, mengajarkan kita puasa, dan kita berada di lingkungan Islam Ya, coba bayangkan kalau seandainya kita terlahir dari ibu yang bukan Islam. Ya. Ataupun kita terlahir dari lingkungan yang tidak ada Islam di sana, tidak ada salat, tidak ada puasa. Ya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita langsung lahir langsung namanya pun Muhammad kebanyakan ya orang Banjar Muhammad ya Muhammad ibni Muhammad ini Muhammad ini ataupun Abdullah Adul ya Abdullah ini ya, Abdullah ini Alhamdulillah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita menjadikan milik kita menjadi orang-orang yang berpegang di dalam din, din yang kokoh ini. Tidak ada keraguan padanya dinul Islam. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan para sahabatnya, ya Allah jangan kau balikan mereka ke punggung-punggung mereka. Ini maksudnya jangan engkau membalikan mereka sehingga mereka kembali kepada kekufuran setelah mereka memeluk agama Islam. Di sini akan kita sebutkan faedah-faedah yang besar yang disebutkan Syekh Utsaimin bahwasanya di antaranya minha wa fi hadil wa fi hadzal hadis fawaid 'azimatun katsiratun dan dalam hadis ini ada faedah-faedah yang besar lagi banyak ya mudah-mudahan kita bisa mengambilnya satu persatu dan memahaminya kemudian mengamalkannya al muwaffaq man waffaqahu Allah <clears throat> minha ini hanya kembali kepada siapa nih hanya kembali kepada siapa minha minha hanya kembali kepada fawaid ya faedah faedah jikalau belajar bahasa Arab ya ini yang paling susah memang mengembalikan domir ya. Kayak ini ha, domir ha tadi. Yang paling susah di antara tulabul ilmi mengembalikan domir. Apalagi sebelumnya kalimat panjang sekali. Ini kembali siapa hanya nih? Ya, makanya harus teliti. Makanya di antara ya dulu ya untuk kita belajar bahasa Arab jadi subhanallah ya. Ini sebagai ibrah saja ya. Jadi kalau ada yang tidur itu, ya ini bukan ngepet siapa-siapa ya, bukan nyinggung siapa-siapa ya. Tidak ada di sini. Ini pengalaman kita. Ada yang tidur, jadi ustadznya ini dia lihat gitu. Dia lihat, dia baca. Minha, misalkan kan, minha. Hah, indah bilang. Kaget dia. Domirnya kemarin kepada siapa? Nggak tahu domir dia, nggak tahu apa. Tidur kan? Nggak tahu apa-apa. Akhirnya yang lain-lain pun menjadi apa? Menjadi bol-bolan ya. Di sini juga faedah ya bahwasanya sudah semestinya ya seorang talibul ilmi ya hendaknya dia memanfaatkan waktunya ya manfaatkan waktunya sebaik-baiknya Betul. ya jikalau dia punya kesempatan tidur tidur ya jikalau dia punya kesempatan belajar belajar ya jangan dibolak-balik ya waktu tidur dijadikan dia belajar waktu belajar dijadikan dia tidur ini apa mengganggu dia nanti akhirnya untuk menimba ilmu. Ya ini bukan ngapa di sini ya, karena pelajaran kita dahulu. Jadi ya itu diketahui teman-teman kita di sana dahulu mereka belajar sampai laut malam ya sampai laut malam belajarnya sampai laut malam padahal dia tidak menilai dirinya ini Maksudnya dirinya ini mampu atau enggak Ya, ternyata habis sholat subuh apa? Tidur dia. Padahal ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan burika fi ummati fi bukuriha. Nih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan barakah akan diberikan barakah kepada umatku di waktu bukurnya ya bukurnya apa? Waktu pagi-paginya. Ya. Sepagi-paginya. Ini waktu yang paling barokah bagi seorang muslim. Bahkan ya, ada ulama menyebutkan bahwasanya waktu yang sepagi-paginya kaum muslimin ini ya mereka itu setelah sholat apa? Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh ini waktu yang paling barokah ya. Kalau kerja dia semangat kerjanya. Kalau waktu itu dia kerja dia semangat kerjanya. Kalau dia belajar, betul. Kalau dia belajar, ya, pada pagi ini akan diberikan pemahaman yang kuat adanya kalau dia menghafal, maka akan diberikan hafalan yang kuat padanya. Karena waktu yang barokah. Ya. Waktu barokah bagi kaum muslimin. Ya. Dan ini merupakan keutamaan bagi kaum muslimin. Makanya ketika dia memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, ya waktu belajarnya dibuat belajar waktu tidurnya dibuat tidur ini akan memberikan manfaat ya makanya ulama kebanyakan ulama setelah salat subuh mereka jarang salat tidur ya mereka manfaatkan waktunya ya ini mungkin kita sedikit faedah ya sedikit faedah yang bisa kita ambil Abdul dan mungkin juga banyak ikhwah yang berhalangan gimana nih kita teruskan atau gimana Hah? karena sudah ada fokus lagi sudah tanya ya sudah kalau ada masalah kan khawatirnya ada fokus juga yang lain nanti akhirnya iya makanya kita tunggu ya kabarnya sambil menunggu ya di sini dan ada sedikit faedah juga Kenapa? Oh. Di mana? Sini kan. Baru di sini simpang sini subhanallah oh gitu jadi gimana nih kita cukupkan atau gimana soalnya pada buyar semua sudah pikirannya main bantu main belajar Hah? Bentar lagi saya. Jadi kita gimana nih? teruskan aja ya. Bisa ya, bentar lagi ya. Jadi faedahnya di sini sebutkan minha anna min hadi rasul iyadatul marid, ia eh, iyadatul mardha. Bahwasanya di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengunjungi orang sakit. Ya, dan ini juga kita ketahui ya bahwasanya ini haknya siapa? Haknya kaum muslimin semuanya. Ya seperti ini orang kecelakaan sakit kan wajib bagi kita untuk menunaikan haknya tadi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hakul muslim alal muslim situn. Ya, kita tidak berpanjang lebar, kita nyebutin aja. Ida marida fa'udhu. Jika dia sakit, maka jenguklah. Ini salah satunya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang beliau menyampaikan ilmunya dan juga orang yang paling pertama mengamalkannya. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadisnya apa? Mengunjungi siapa? mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ini subhanallah ya, panutan bagi kita. Di saat Nabi di, di Mekah saja ya, di safar, saat safar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempatkan mengunjungi siapa? Sahabatnya. Ya, di safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya, kalau beliau di saat berada di rumahnya saat mukim Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menjenguk anak Yahudi ya dan akhirnya meninggal dalam keadaan Islam Nabi menjenguk Abu Jahal dan seterusnya padahal orang yang mengganggu Nabi Nabi juga menjenguk orang yang meludahi Nabi jadi setiap Nabi lewat di jalan sini dia berdiri, cuh ludahnya. Lewat lagi. Besokan lagi ludahnya lagi, lewat lagi. Terus dan terus. Akhirnya pada hari berikutnya tidak ada orang tadi. Mana ini orangnya? Akhirnya jenguk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita teman kita sama Muslim ketika dia tidak hadir di masjid tanyakan kenapa sebabnya.